menjalankan perkara bagian yang penting yaitu mendidik diri kita dan anak-anak kita untuk menjadi seorang tulabul ilm para penuntut ilmu kalau kita berbicara tentang permasalahan pendidikan terhadap diri kita dan anak kita maka sesungguhnya nikmat yang besar ketika kita diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk mengenal Al-Haq. Karena yang namanya Al-Haq adalah perkara yang sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Oleh karena itu Allah katakan fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Itulah fitrahnya Allah Ta'ala yang Allah telah jadikan atas manusia di atas fitrah itu. Kata Syekhul Islam, bahwasanya al-qalbu khuliqa yuhibbul haqqa. Kata Syekhul Islam dalam majmu' fatwanya, bahwasanya al-qalbu hati manusia itu khuliqa yuhibbul haqqa. Diciptakan dalam kondisi mencintai al-haq wa yuriduhu wa yatlubuhu. Dan sekaligus dia menginginkan al-haq bersamanya. Wa yatlubuhu dan juga ingin mencarinya. Ucapan Syekhul Islam ini rahimahullah sungguh sebagai cambuk bagi kita. Kalau kita menjadi seorang mukmin yang hatinya tidak mencintai al-haq atau kita tidak mau berusaha mencarinya dan menginginkannya, berarti fitrah yang ada di hati kita sesungguhnya telah kita rusak. Tidak sesuai dengan fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan di atasnya. Apalagi fitrah manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala membenci yang namanya dosa. Bukankah Nabi SAW juga bersabda, Al-ismu mahaka fi sadrik. Wa karihta alaihi nas yang namanya dosa al-ism maha kafis sodrik. Sesuatu yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan di hatimu, di dadamu. Bukan hanya itu, wa karihta alaihin nas. Tidak suka engkau dilihat orang. Fitrah orang yang masih baik, dia tidak suka tak kala berbuat dosa orang lain melihatnya. Itulah fitrah. Fitrah diri seorang manusia tidak suka. Mengingkari segala bentuk al-ithm. Dia tidak suka dengannya dan dia tidak suka orang lain melihatnya. Sehingga ketika dia berbuat dosa pun umpet-umpetan. Ini masih di atas fitrah, malu dilihat orang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dalam hadis muslim. Yang namanya malu. Berbuat kejelekan dosa itu. Termasuk dari iman. Masalah muslimin. Sehingga al-haq. Kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu manusia sudah di atas fitrah. Diciptakan demikian. Dan manusia juga pada asalnya membenci dan tidak suka ketika berbuat dosa atau dilihat berbuat dosa. Oleh karena itu terlebih lagi. Yang namanya al-haq kata Muad ibni Jabal rahim radhiyallahu anhu fa inna 'alal haqqi nura. Sesungguhnya 'alal haq di atas hak kebenaran itu nuron ada cahaya. Artinya al-haq itu menampakkan cahaya di hati dan wajah seorang. Akan menampilkan, menampakkan orang tersebut berpenampilan di atas hak. Sehingga orang lain pun mudah mengenalnya. Oh, dia di atas hak. Tidak sulit itu di atas hak atau di atas batil mudah ditandai. Kenapa? Kata Mu'ad, fa inna alal haqqi nura. Dikisahkan ketika Abdullah ibni Salam Yahudi, tapi dia masuk Islam. Abdullah ibni Salam Beliau radhiyallahu anhu kana Yahudiya. Tadinya Yahudi dia. Namun tak kala melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Lihat. Ketika beliau datang ke Madinah dan melihat wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata Abdullah ibni Salam, falamma تبينت wajhah araftu anna wajahahu ليس biwajhin kadzab falamma tabayyantu setelah aku jelas melihat siapa dia ya falamma tabayyantu setelah saya jelaskan lebih dekat lagi siapa dia datang ke Madinah dari Mekah maka kata beliau, "Araftu anna wajahahu laisa biwajihin kazzabin." Aku tahu sekarang. Saya kenal. Saya kenal wajah orang ini bukan wajahnya pendusta, lihat. Wajah pendusta dengan wajah yang jujur beda. Nampak jelas perbedaannya. Fakana awalu syai'in sami'tuhu. Yang kedua, yang pertama kali saya dengar. Begitu lihat orang ini, yaitu Nabi SAW. Fakana awalu syai'in sami'tuhu. Maka yang pertama kali saya dengar darinya, Yaqulu Beliau bersabda, Afsus salam, Wa'at'imu ta'am, Wasalul arham, wasalun nas niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Maka yang pertama kali saya dengar dari orang ini, yang pertama, afsus salam. Sebarkan salam. Ifsa, yakni menyebarkan, mengangkat, mengeluarkan salam di tengah kalian. Afsus salah. Yang kedua, wa ta'am, berikan makan. Wa ta'am. Yang ketiga, wasalul arham, sambung silaturahim. Wasallun nas kiam, niam, salat di saat manusia tidur. Salat malam. Apa kata beliau? Tadkhulul jannah bisalam niscaya kalian masuk jannah dengan selamat. Hadis ini dikeluarkan Ahmad di dalam musnadnya. Nah, wa Midi juga mengeluarkan riwayat ini. Masil muslimin, maka al-haq, kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala, yang datang dari Rasulnya SAW, jalan yang lurus, yang pertama sesuai dengan fitrah. Yang kedua, hati manusia ketika dia keluar dari al-haq, dia tidak suka. Dan tidak suka pula dilihat orang lain. Dan yang ketiga, yang perlu kita pahami bahwasanya al-haq kata Mu'ad bin Jabal tadi fa inna alal haqi nura. Hak itu bisa nampak cahayanya. Sehingga seorang yang jujur dari wajah raut wajahnya sudah apa? Bisa dibaca. Nah, ini orang jujur di dunia. Dan nampak. Buktinya Abdullah bin Salam bisa membedakan ini wajah orang bicara jujur ini. Karena wajahnya pendusta juga bisa dikenal. Barakallahu fikum. Demikian pula di akhirat nanti. Allah Azza wa Jalla menceritakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah yang memut menghitam. Ada juga wajah yang putih. Wajah ada dua golongan, yang hitam, yang putih. Eh? Famaladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Adapun wajah yang memutih di hari kiamat maka di dalam rahmatnya Allah Ta'ala. maladina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun wajahnya orang hitam, ini orang yang kufur setelah imannya. Yani wajahnya kata Ibnu Abbas, wajah yang memutih, wajahnya ahlus sunnah. Ya, Adapun wajahnya yang menghitam, wajahnya ahlul bid'ah wal furoq, wal firaq. Wajahnya alul bid'ah. Wajahnya para pelaku-pelaku kebid'ahan. Dan yang memecah belah agama Allah Ta'ala ini. Di dunia nampak. Wajahnya saja kelihatan. Bisa dibaca. Dari ucapannya bisa dibaca. Oleh karena itulah masyarakat muslimin. Al-haq kebenaran ketika masuk ke dalam fitrah hati manusia benar-benar akan menjadikan semakin baiknya dia. Baik-baik kepada Allah Ta'ala dan kepada sesama. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk menjaga kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berupa bisa menjadi para penuntut ilmu. Maka pada kesempatan kali ini, kita ingatkan yang pertama, karena kita diberi umur masuk tahun 1437 Hijriah. Tahun ini, awal bulan dari tahun bulan Muharram ini. Maka tentunya menjadi pelajaran bagi kita karena Allah Ta'ala sendiri mengingatkan awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wajakumun nadzir dalam surat Fatir ayat 37 Allah tanyakan bukan apakah awalam nu'amirkum bukankah kami telah memberikan umur nu'amirkum kami berikan umur kepada kalian yang bisa juga ya tadzakkar bih. Ada yang mengingatkan dengannya man tadzakkar orang yang mengingatkan. Wajakumun nadzir telah datang orang yang memberi peringatan. Para ulama menyebutkan makna an nadzir yang memberi peringatan adalah di antara ucapan Ibnu Abbas wa jumhur al-muhaqqiqun maksud saya Al-umur yang dimaksud yakni ta'ammarakum siti sanah. Allah berikan umur mencapai usia 60 tahun. Ada yang mengatakan lagi diberikan umur samaniyata asyarah sanah. 18 tahun. Ada yang mengartikan qila ma'nahu arba'ina sanah diberi umur 40 tahun. Dan ini tafsir Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan juga Imam Masruq. Sehingga disebutkan oleh Ibnu Abbas sehingga diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah anak ahlal Madinah adalah penduduk kota Madinah kanu idza balagha ahaduhum arba'ina sanatan tafarraqa lil ibadah. Dinukilkan dari Ibnu Abbas bahwa penduduk Medina penduduk Medina mereka idza balagha ahaduhum arba'in kalau mencapai usia 40 tahun. Nah, tafarraga lil ibadah. Benar-benar mencurahkan umurnya untuk ibadah. Ya. Kalau sudah mencapai 40 tahun, dinukil dari Ibnu Abbas, Ahlul Madinah, tafarraga lil ibadah. Insyaallah kita di sini mungkin ada yang sudah mencapai 40 tahun bahkan lebih ya. Ada yang sudah sampai 40 tahun? Pak Windar sudah? Lebih, malah lebih itu. Insya Allah seperti penduduk Medina. Apa itu tadi Pak Windar? Mencurahkan ibadah. Kan gitu ya. Itu mereka salah. <coughs> Taib. Kalau sudah masuk 40 tahun, tafarraqa ibadah. Itu kata Ibnu Abbas. Oleh karena itulah ada yang mengartikan Nadir al-bulugh, usia balik. Dan Ibnu Abbas dan juga jumhur mengartikan Nadir di situ adalah an-nabi. Nah, demikian pula Ikrimah wa Ibnu wa Said Ibn Musayyib. Jadi seorang muslim marilah kita berusaha untuk semakin melihat diri kita masing-masing. Hasabah. Melihat diri kita masing-masing. Dan anak kita juga. Anak kita tambah hari tambah gede. Sementara kita tambah hari tambah tua. Ya. Kita harus lihat. Bertambah hari kita bertambah umurnya, bertambah hari anak-anak kita sudah mulai besar. Mungkin besok bukan lagi anak-anak, sudah mulai punya anak. Demikian perjalanan umur manusia. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, nah, bagaimana orang yang paling baik khairun nas man umruhu wahasuna amaluhu. Dalam hadis riwayat Abi Safwan dalam riwayat dari Abi Safwan Abdullah ibni Busr al-Aslami beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda khairun nas sebaik-baik orang itu yang tala umruhu panjang umurnya wa hasuna amaluhu baik amal. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis Tirmidzi para hadirin dalam hadis Tirmidzi ini beliau mengingatkan manusia itu ada dua macam. Ya. Orang yang panjang umurnya baik amalnya. Ada orang yang panjang umurnya jelek amalnya. Jadi kata Syekh Utsaimin, hadis ini anna mujarrad tulul umur laisa khairan lil insan. Diambil satu faidah kata Syekh Utsaimin bahwasanya panjangnya umur itu bukan dalil bagi seorang adanya kebaikan illa idza hasuna amaluh kecuali baik amal. Jadi bukan dalil orang itu panjang umurnya, itu berarti tanda kebaikan. Belum tentu. Kecuali baik amalnya. Sebab kadang orang itu panjang umurnya, tapi justru menjadikan tambah jelek dan menambah bahaya bagi dia. Siapa contohnya? Orang kafir. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran 178. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ Jangan menyangka Orang-orang yang kafir kami terus berikan kepada mereka kebaikan. Itu kebaikan untuk mereka. Diberikan harta yang banyak, anak yang banyak, istri yang banyak. Jangan dianggap khairun di anfusihim untuk kebaikan mereka. Innama numli lahum liyasdadu isma. Tidak lain kami penuhi. Kami penuhi apa yang menjadi keinginan mereka liyasdadu isma supaya bertambah dosanya. Bertambah apanya? Dosanya. Bukan hanya itu, walahum azabum muhin. Bagi mereka adab yang menghinakan. Jadi, orang kafir dengan segala rezeki yang mereka dapat, kesehatan, panjang umurnya, banyak anaknya, banyak hartanya, itu bukan untuk kebaikan atas mereka. Kenapa? Karena Allah katakan di sini lihat jadu isma supaya bertambah dosa. Bukan hanya bertambah dosa, azab di akhirat nanti semakin berat atas mereka. Oleh karena itu, Asyik Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan tentang ayat ini. Aila yadhunul ladhina kafaru bi rabbihim wa nabadu dinahu wa harabu rasulahu ay anna antarokna iyahum fi hadhihi dunya. Jangan mengira orang-orang kafir yang mereka kufur terhadap Allah Rabb mereka wa nabadhu dinah melempar agamanya Allah mengkufuri Allah mencampakkan agama Allah Waharabu rasulah atau memerangi rasulnya Jangan dikira orang-orang yang seperti ini antarokna iyahum. Dibiarkan. Di Wa Wa'adamul isti'salina lahum. Tidak kemudian kami berikan atas mereka azab. Tetapi uh, imhaluna lahum khairan li anfusahum wa mahabbatan minna lahum. Jangan pula dikira sebagai rasa cinta diberikan kepada mereka dengan harta tadi. Kalla. Laisal amru kama za'am. Kata Syekh, tidak seperti yang dianggap oleh mereka. Oh, kita tambah hartanya, tambah anaknya, tambah sukses dunia. Anggapan mereka itu, wah ini Allah sayang kepada kita. Tidak demikian. Laisal amru kadzalik. Namun, namun kata beliau yang demikian itu ziyadatu adab wa uqubah fi adabihim. Namun itu sebagai tambahan azab siksa atas mereka nanti. Dan karena itulah ketika kita berbuat kezaliman, kejahilan, dosa, ingatlah Allah Ta'ala bisa menunda. Peringatan ditunda saat kita lalai. Innallaha yumli zalim dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari. Innallaha yumli lidzalim. Sesungguhnya Allah kadang itu menunda balasan bagi orang yang berbuat zalim. Hatta idza akhadahu lam yuflithu namun kalau Allah sudah menurunkan azabnya tidak bisa luput darinya. Kadang sedang asik-asiknya bermaksiat tiba-tiba azab datang. Tidak sadar dia. Kadang sedang posisi lale tiba-tiba datang azab kepadanya. Dan dia pun tidak bisa lari darinya. Oleh karena itulah marilah kita koreksi umur kita, semakin bertambah umur kita, tentunya semakin menambah istighfar, taubat, ibadah kita. Ketika turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Eh? Maka Umar bin Khattab Amirul Mukminin dikisahkan pada masa jadi khalifah. Beliau mengumpulkan para tokoh-tokoh kibarus sahabah. Namun di tengah-tengah kibarus sahabah ada anak muda yang masih belasan umurnya Ibnu Abbas. Ya. Para kibar menyangka ini kita juga punya anak muda di rumah. Tapi kenapa Ibnu Abbas yang dimasukkan ke majlis ini? Ya. Rupanya orang-orang ini belum tahu kehebatan ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Abbas. Lihat. Karena ilmu kadang justru yang muda yang lebih berilmu dari kita. Nah, kita hargai dia sebagai orang alim. Umur belum tentu apa? Belum tentu jaminan orang itu baik. Coba sih bandingkan dengan anak kita sendirilah. Anak kita juz amah sudah lancar antum ada di antara kita yang belum lancar kan? Ya enggak, Pak? Hah? Ada? Nah, <laughs> itu. Itu contoh kecil. Anak kita alhamdulillah juz amal lancar. Kadang kita ada yang bolong. Ada yang tidak hafal. Ya? Ternyata, Masya Allah, kita sudah tua, tapi anak kita lebih baik dari kita. Maka jangan sampai seorang itu tidak memahami bahwa umur itu sesungguhnya yang akan bisa menjadi baiknya orang ataupun tidaknya. Maka umur yang sedikit dimanfaatkan. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan para tokoh dan diantara mereka anak muda namanya Ibnu Abbas. Maka Umar bin Khattab ingin menunjukkan kepada para sahabat kibar kepada mereka mau ditunjukkan Coba Ibnu Abbas, apa tafsir idza jaa anasrullahi wal fat Wa ra'aitan nasaid huluna fi dinillah. Apa tafsirnya? Sebelumnya Umar bin Khattab tanya kepada kibar sahabat coba tafsir kalian apa coba wahai orang Ansor. Sebagian mengatakan, oh itu tafsirnya adalah Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk bertasbih, memuji Allah, beristighfar. Karena Allah itu maha pengampun. Itu tafsir mereka. Taib, ini tafsir secara dohirnya saja. Coba Ibnu Abbas, fasirha, tafsirkan ayat itu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, Innaha tadulu ala ajalin qatiq taroba. Adapun tafsir ayat itu hai Umar bin Khattab adalah tentang ajalnya beliau. Semakin dekatnya ajal beliau, maka Umar bin Khattab mengakui ma'alamu minha illa mayakul. Saya belum pernah mengilmui suatu makna ayat tersebut seperti yang dia katakan sebelumnya. Masya Allah, ilmu yang luar biasa. Dan hadis Bukhari. Demikianlah, semakin dekat ajal, semakin banyak beristighfar, banyak beramal. Makanya Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, tak kala turun surat Ida ja'a nasrullah wal fat kana yuksir ayyakul fi ruku'i was Beliau perbanyak di saat ruku dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Bertasbih, bertahmid, beristighfar. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula marilah kita berusaha untuk mengoreksi kembali apa yang sudah kita lakukan terhadap diri kita, putra-putri kita, istri kita. Kita berusaha untuk mencoba kembali, mengulang kembali apa yang sudah kita lakukan agar mereka selamat dari neraka, bisa masuk jannah. Karena Nabi SAW juga mengingatkan dalam hadis Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, Al-Jannah akrab ila hadikum min syiraki na'lih. Yang namanya jannah itu lebih dekat kepada kalian dibandingkan tali sendalnya. Demikian pula wa rumis dhalik. Neraka juga demikian, dekatnya dengan kita. Maksudnya kata Syekh Utsaimin bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuat permisalan dalam hadis ini dekatnya jannah wan nar annahu qad takunul kalimah wahidah sababan lidukhulin nar au lidukhulil jannah. Sebab dengan satu kalimat saja, satu amalan ucapan saja bisa menjadi sebab orang itu masuk neraka atau menjadi sebab dia itu masuk neraka atau masuk surga. Intinya kebaikan yang ada di depan kita kejelekan yang mengancam diri kita dan anak kita itu sesungguhnya bisa menjadi petaka besar karena digambarkan dekatnya surga atau neraka tadi, akrab min syiraki na'lih. Lebih dekat dari tali apa? Sendalnya. Selempang sendalnya. Dekat sekali. Ya. Sehingga kalau demikian kondisinya seorang harus berhati-hati. Seorang harus waspada. Koreksi kembali apa yang telah dilakukan terhadap anak-anaknya dikoreksi sudahkah anak-anak kita disuruh sholat sebagaimana sabda beliau muru awalatakum bis sholat disab'in perintahkan anak-anak kalian sholat usia tujuh tahun wadribuhum alaiha li asrin pukul kalau tidak sholat usia sepuluh tahun wafariku dan pisahkan bainahum fil madaji' pisahkan tempat tidur ya maka dikoreksi kembali jangan orang tua menganggap pendidikan sholat itu hanya tanggung jawab ustadz atau ma'had justru Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar kita menyuruh anak-anak kita sendiri. Kita ya muru auladakum perintahkan anak kalian sendiri. Ya. Koreksi. Apakah kita sudah demikian di tahun-tahun ini? Kenapa disuruh memerintahkan demikian di saat masih kecil? Sahabat Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwasanya Beliau mengatakan hafidu ala abnaikum fis shalah. Jaga anak-anak kalian terhadap salat ini. Wa awiduhum al khair, biasakan melakukan kebaikan. Fa inal khaira adatun. Fa innal khaira adatun. Kebaikan itu adalah adah menjadi kebiasaan nantinya. Hmm. Jadi kalau biasa melakukan kebaikan akan menjadi biasa. Sesuatu walaupun baik kalau tidak dibiasakan berat. Ya. Maka dari kecil dibiasakan. Jangan sampai kita orang tua membiarkan. Iya. Kelihatan tidak hadir sholat, tengok kanan, tengok gini kemana anak saya. Kelihatan barakallahu fikum dia tidak semangat mendekatkan sholat diingatkan, ditarhib. Ini tugas tanggung jawab kita semuanya. Demikian pula puasa. Ketika masih kecil dilatih. Dulu diriwayatkan dari jalan Rubayyi' binti Muawil radhiyallahu anha. Qalat Rubaiyah binti Muawid beliau bercerita ketika datang pagi hari bulan Muharram 10 Asyura. Ya. Maka kemudian beliau mengatakan mengutus utusan man asbaha muftiran falyutim baqiyatah. Siapa yang hari ini sudah makan pagi, sempurnakan puasanya. Ini awal, awal sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadan. Mereka diperintahkan puasa Ashura. Siapa yang muftira pagi ini sudah makan, fal yutim baqiyatah. Sempurnakan, jangan makan lagi. Naam, bisaumin dengan puasa, Waman man asbaha shaiman falyasub. Siapa yang pagi ini belum makan, lanjutkan puasanya. Ini puasa Asyura sebelum turun wajibnya puasa Ramadan. Lihat. Maka siapa tadi? Rubayyi binti Muawid. Begitu mendengar perintah titah Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa Asyura. Qalat beliau bercerita fakunna nusawwimuhu ba'du fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana. Kami pun sejak itu puasa Asyura. Ya. Dan juga kami memerintahkan anak-anak kecil kami puasa wa naj'al lahum lil min al ihn. Lalu kami bikin mainan untuk anak-anak dari al-ihn, suf, kapas atau yang jenisnya. Ya. Faida abka kalau menangis begitu. Ahaduhum ala ta'am minta makan. Aqtainahu dzalik. Kami berikan mainan. Lihat melatih anak senang menjalankan ketaatan, dihibur dengan mainan. Tentu mainan yang mubah, bukannya haram. Hatta yakuna indal iftar. Sampai berhasil anak tersebut berbuka puasa. Ya. Ini hadis dikeluarkan Bukhari yang Muslim dalam sahih. Pelajaran penting melatih anak menjalankan ketaatan salat, puasa. Sampai para salafiyah dulu membuat mainan yang sifatnya mubah ya. Kalau sekarang ada mainan banyak sekali. Yang kadang mainannya jatuh kepada haram, kadang yang sifatnya mubah. Orang tua harus pandai memilih. Jangan dengan alasan kan zaman Nabi juga ada mainan. Taib, tapi mainan yang tidak sampai menjatuhkan kepada hal yang haram. Ini melatih anak untuk melakukan ketaatan. Nah, sehingga karena anak, -anak kecil biasa latihan puasa begitu. Terbiasa sampai zamannya Umar bin Khattab beliau jadi khalifah. Tak kala beliau jadi khalifah datang diriwatkan dari Abdullah ibni Abi Huzail, Utiya Umaru didatangkan kepada sahabat Umar Amirul Mukminin. Apa itu? ada seorang syekh, orang tua, syaribal khomro, minum khomer. Bulan Ramadan. Ramadan. Ini tentu setelah wajibnya puasa Ramadan. Kalau puasa Muharram, Ashura itu nilainya sunnah setelah wajibnya Ramadan. Ya. Kalau puasa Muharram tanggal Yaumu Ashura sunnah setelah turunnya kewajiban puasa Ramadan pada zamannya Umar bin Khattab ada orang tua, syekh ini, sepuh, tapi syaribal khomro fi Ramadan. Minum khamr) di bulan Ramadan. Maka Umar bin Khattab mengingatkan kepada laki-laki yang tidak puasa ini. Ya, kamu tidak puasa wawalidana dan anak-anak kita wawildanana anak wasibyanana siamun, Kamu sudah tua, tidak puasa Ramadan, sedangkan wildanana, anak-anak kecil kita pada puasa. kan? Ini pada zamannya Umar bin Khattab. Anak kecil terus generasi demi generasi didik didik demikian. Nah kalau orang tua sudah tidak peduli melatih dari kecil ketaatan, Lalu bagaimana generasi yang akan datang? ya Allah. karena itu apalagi yang punya anak perempuan. Anak perempuan ini merupakan satu nikmat sekaligus banyak bisa menjadi sebab orang tua kadang lalai. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur dalam hadis Anas man ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa dhamma sabi'ah. Siapa yang dia menjaga anak perempuannya, dua anak perempuannya. Dia didik sampai usia balik. Saya dengan dia seperti ini. Dia menggabungkan jari tengah dari telunjuk di surga nanti. Dalam hadis Bukhari dan Adabul Mufrad juga Imam Muslim. Sehingga orang jahiliyah Apalagi zaman sekarang. Fitnah muncul dari wanita. Kata anak wanita sulit disuruh pakai hijab. Kenapa? Dia pakai hijab justru malu. Kenapa? Karena dia tidak dibiasakan dari kecil. Tapi manakala dari kecil sudah dilatih insya Allah jadi ringan bagi dia. Maka oleh karena itu saya wasiatkan kepada orang tua yang punya anak perempuan. Dibiasakan pakai hijab. Jangan hanya di komplek mahat. Pulang di rumah, diawati, dilihat, dicermati. Beri fasilitas. Dia bisa menjalankan ketaatan. Kalau untuk beli HP yang mahal saja rasa ringan. Tapi beli apa namanya jilbab Ya harganya mungkin sangat apa? Mahal, rasanya neman-neman. Besar mana faidahnya? Kontak ganti HP ndak eman-eman, giliran belikan apa ini? Kebutuhan anak perempuan, masalah anak perempuan itu kebutuhannya banyak. Pakaiannya harus lapis berapa itu? Ya. selapet Maka ketika itulah justru pahala kebaikan akan didapatkan oleh seorang muslim dan muslimah. Dikisahkan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas, "Man lahu unsa falam ya'idha walam yuhinha walam yu'sar waladahu 'alaiha adkhalahu Allahul jannah." Siapa yang punya anak perempuan dia tidak bunuh dari kecilnya. Dia tidak hinakan dan dia tidak dikalahkan dibandingkan anak laki-lakinya. Anaknya satu laki, satu perempuan. Tapi yang diistimewakan anak laki-lakinya. Dia tidak demikian. Walaupun anaknya perempuan dan laki-laki, dia perlakukan dengan baik, dengan adil. Maka kata Nabi, Siapa yang bisa melakukan ini adkhalahullahul jannah. Dimasukkan ke dalam jannah. Hadis riwayat Ahmad wa Abu Dawud. Berarti kan? Antum punya anak di mahat, laki perempuan. Diperlakukan dengan baik. Jangan yang diistimewakan yang laki-laki. Padahal justru anak perempuan itu yang sangat serius untuk diperhatikan. Karena wanita itu lemah. Perempuan itu lemah. Kalau sudah mulai balik, dia butuh mahram kalau safar. Jangan sungkan-sungkan meluangkan waktunya untuk mengantar dia. Kenapa? Itulah anak perempuan. Kalau ada sabar mendidiknya, menjaganya, maka Allah Ta'ala akan balas dengan jannah. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan rahasia ketika orang punya anak yatim. Ya, ana wakafil yatim hak ada. Saya dengan anak yatim, orang-orang yang menanggung tanggung jawab anak yatim seperti beliau isyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Dekat. Kenapa demikian? Anak kita Mungkin anak yatim yang kita miliki atau anak yatim orang lain. Kita serius perhatian. Itu dia dengan Rasul SAW hakada. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Dekat. Ibnu Hajar menyebutkan penjelasan dalam Fathul Barinya. Apa hikmahnya? Antara anak kafirul yatim orang yang bertanggung jawab terhadap anak yatim diserupakan masuk jannah dekat dengan beliau kedudukannya. Kenapa demikian? Likaunin Nabi sya'nuhu asila qawmin la yaqiluna amratinahum. Karena Nabi diutus. Karena kondisi Nabi diutus salam, kepada kaum yang mereka la yaqilun tidak mengetahui agama mereka fayakunu kafilun lahu mualliman wa mursyida. Sehingga Nabi melakukan demikian itu sebagai kafil, penanggung jawab, wa mualliman, pemberi ilmu, wa mursyida, dan pemberi petunjuk. Fakadzalik kafilul yatim. Demikian pula ikhwanna fillah orang yang bertanggung jawab terhadap anak yatim. Yakfuluhu min man layakilud amradinah. Dia menjaga bertanggung jawab terhadap anak yang belum berakal, yang belum ngerti agamanya. Jadi di, dia arahkan. Ya? Sehingga disejajarkan yang demikian itu. Wa yu'allimuhu wa yuhsinu adabah sehingga dia didik supaya anaknya jadi baik adabnya, akhlaknya, dia ngerti agamanya. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan demikian terhadap umat manusia ini. Maka dia didekatkan di hari kiamat nanti dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai tarhib bagi kita semuanya, siapapun anak kita, apalagi tadi anaknya anak yatim. Barakallahu fikum hendaklah kita bersemangat untuk mengarahkan, mendidik mereka, dan kita koreksi apa yang sudah kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan menjadi pahala yang besar, dan apa yang ada kekurangan, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla ampunan dan diberi oleh Allah Ta'ala kebaikan. Dan yang terakhir, setelah kita semuanya mengetahui umur itu bernilai, maka Allah kadang memberi uzur kepada hamba. Sebagaimana hadis Abu Hurairah. Allah ila imri'in akhara ajalah hatta balagha sittina sanah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan uzur kepada seseorang. Apa bentuk Allah Ta'ala memberi udur kepada seseorang, akhara ajalah. Diakhirkan ajalnya. Hatta balagos sittina sana. Sampai usia 60 tahun. Ya. 60 tahun, hadis Bukhari, nomor 6419. Jadi, orang tersebut diberi uzur oleh Allah Ta'ala dari tidak ngerti terhadap agamanya. Dia usia 60 tahun sudah berapa kali baca Quran? Sudah berapa kali dengarkan ayat kira-kira? Sudah sangat sering. Itu seharusnya jadi peringatan. Maka ketika kita sekarang berusia tambah panjang, mencapai 60 tahun, maka ingatlah itu uzur dari Allah untuk kita kembali ke jalan yang hak, jalan yang lurus dan agar kita memperbaiki apa yang kurang dari amal-amal soleh kita dan kita bertobat dari segala penyimpangan yang ada pada diri kita.